ada halaman 136 untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki terjemah perkatanya. Inaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim tadarus bimbingan membaca Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an. Baik bisa dilihat eh, terjemah perkatanya. Surah At-Tahrim surah ke-66. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها النبي lima تحرم ma أحل lak لك marubanta azwajika والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض jadi wakaf isyarah an an dan mati ketemu ba jadi iklab an ba'd فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا Qala namba nab itu ya. Uh, barisnya alifnya ada barisnya tuh. Jadi nggak jadi pemanjang. Qala namba al-alimul khabir. Kita dulu ya. Kita lihat terjemah perkataannya. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya ayuhan nabiyyu limatu harrimu ma ahallallahu lak tabtaghi marbata azwajika Wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah apa yang telah Allah halalkan, menghalalkan bagimu? Karena kamu mencari kesenangan istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gak nyambung kalau kita tidak baca asbabun nuzulnya ya. Ya bisa bisa saja kita baca ayat ini terjemahnya paham karena kita sudah pernah dengar ya di kajian-kajian tafsir. Bismillahirrahmanirrahim ya ayuhan nabi wahai nabi lima tuharrim mengapa kamu mengharamkan ma ahallallah ma ahallal ma apa ahalla yang menghalalkan Allah Allah ma ahallallah apa yang telah dihalalkan oleh Allah laka bagimu Kenapa Nabi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah untukmu kamu haramkan? Tujuannya apa? Tabdari karena mencari marobata kesenangan azwajik istri-istrimu. Ini memang jama kan? Itu. Kadang-kadang kan begitu kita. Ingin berbuat apa untuk membuat istri kita senang, keluarga kita senang, anak kita senang. Kenapa sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kok diharamkan? Ini nggak nyambung kan? Belum belum jelas kan nanti kita lihat asbabun nujulnya ya. Wallah dan Allah Ghafur Maha Pengampun, Rahim Maha Penyayang. Ya. Wallahu dan Allah Ghafurun Maha Pengampun, Rahimun Maha Penyayang. Jadi kalau menyangkut nama Allah ada disertai Maha ya. Ghafur kan pengampun, Maha Pengampun, Rahim Maha Penyayang. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu penebusan sumpahmu. Sumpah tadi, sesuatu yang dihalalkan, diharamkan oleh Nabi. Itu kan. Dan Allah akan melindungimu dan dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qad sesungguhnya faradallah karena kamu tadi mengharam, mengharamkan yang sudah halal karena sumpahmu itu, karena perbuatanmu itu. Qad sesungguhnya faradallah mewajibkan Allah lagimu ke, lakum kepadamu tahillata aimanikum. Pembebasan atau penebusan sumpah-sumpahmu. Wallah waknya dan. Di sini dan, bukan waw sumpah, bukan. Wallahu dan Allah maulakum pelindungmu. Wahuwa dan dia Allah al-alim, maha mengetahui, al-hakim, maha bijaksana. Itu. Kita nggak begitu paham kalau kita tidak ngerti, tidak membaca asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul eh, kenapa turun surat ini, ya, ayat ini. Nah, ini eh, dalam beberapa riwayat diungkapkan dikemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai seorang sahaya. Ini awal-awal Islam ya dulu budak perbudakan itu pas ada Islam kan di, dilarang. Awal-awalnya ada seperti itu. Gitu ya. Jadi Rasulullah mempunyai budak sahaya yang ya budak itu milik tuannya. Jadi bisa di ya ditidurin gitu ya. Namun karena Siti Hafsah selalu merongrongnya, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengharamkan. Jadi budakku kuharamkan. Tidak ku tidurin lagi. Karena apa? Saking ingin Rasulullah membahagiakan istri-istri yang lain. Ini kan status ini budak ya, yang yang yang diinikan Nabi ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan budaknya, budak sahaya, amat ya kalau laki-laki kan abid, abad, abid ya, amat budak budak perempuannya ini. Lalu Rasulullah mengharamkan sahaya tersebut bagi dirinya. Nah, peristiwa ini maka Allah menurunkan ayat ini surat surat ke-66 At-Tahrim ayat pertama. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak Tabdaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, nabi langsung ini ditegur oleh Allah. Ini memberikan gambaran bahwa Rasulullah memang cerminan, contoh tauladan dan nabi bukan berarti tidak salah. Sesekali ada salah tapi langsung ditegur oleh Allah. Itulah maksum ya, Nabi itu terjaga, terpelihara. Lain dengan kita kan, kadang-kadang kita dibiarkan sesat dulu. Dicoba, diuji, baru kembali lagi. Kalau Nabi, ada kesalahan, ada apa, langsung ditegur oleh wahyu. Nah ini. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Tujuan kamu kan ingin mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dengan mengharamkan budak sahaya untukmu, kamu ingin berbuat agar istri-istrimu suka, senang denganmu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini sebagai teguran kepada beliau, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mengharamkan yang halal. Dalam satu riwayat lain dikemukakan bahwa Rasulullah bersabda kepada Hafsah, janganlah engkau sebarluaskan eh, bahwa Ummu Ibrahim, nih, nama budaknya itu Maria al ya, telah aku haramkan bagiku. Sejak itu Rasulullah tidak mendekatinya hingga Hafsah memberitahukan hal ini kepada Aisyah. Nah ini juga Hafsah awas ya aku ngomong nih. Aku begini begini begini begini. Kamu jangan sampaikan kepada yang lain. Eh ternyata Hafsah ini membocorkan kepada Aisyah. Gitu ya. Eh, pas Rasulullah tahu Hafsah kaget. Kok jangan-jangan Aisyah ngadu? Enggak. Wahyu turun gitu kan. Nah ini. Maka Allah menurunkan ayat ini. Surah At-Tahrim ayat kedua. Sebagai jalan keluar dari sumpah yang telah diucapkan beliau. Karena beliau telah mengharamkan. Nah, maka harus ada tebusan sumpah. Ini hati-hati dengan sumpah kan ada nanti. Ya. E, menebus sumpah. Sumpah-sumpah ini tidak boleh sembarangan kan. Nah, dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa sahayanya yang bernama Maria Kibtiah ini ke rumah Hafsah. Ya secara manusia ialah ya ketika Hafsah datang didapati Rasulullah sedang bersama Maria sedang bersama budaknya ini. Berkatalah Hafsah, "Ya Rasulullah, mengapa di rumahku tidak di rumah istri-istrimu yang lain?" Iya kan tiba-tiba mendapati Rasulullah sedang bermesraan dengan si budaknya ini, sahayanya ini. Ya Rasulullah mengapa di rumahku, tidak di rumah istrimu yang lain? Rasulullah bersabda, iya Maria, ya, budak itu ya, si sahaya ini. Aku haramkan untuk kusentuh. Tetapi pengharaman ini tidak perlu engkau bicarakan dengan orang lain. Tapi ada namanya ya orang itu ya, perempuan deh, ngobrol-ngobrol lagi Nih, tetapi Hafsah keluar juga menemui Siti Aisyah dan memberitahukan kepada Siti Aisyah tentang ini. Nabi marah kan, kok dibilang jangan disebarluaskan, disebarluaskan. Maka Allah menurunkan ayat ini, At-Tahrim ayat 1, sebagai teguran kepada Rasulullah yang telah mengharamkan perkara yang halal baginya. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ini, surah ke-66 ayat pertama ini, turun berkenaan dengan Maria Al-Kibtiyah, seorang sahaya Rasulullah, yang beliau haramkan untuk menyentuhnya. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum madu di rumah Saudah. Kemudian pergi ke rumah Aisyah. Aisyah berkata, Ya Rasulullah, kenapa? Aku itu loh cium bau bau mulutmu itu, bau yang tidak sedap. Ini karena karena efek dari minum madu itu tadi. Kemudian Rasulullah datang ke rumah Hafsah dan ia pun berkata seperti ucapan Aisyah itu. Kemudian Rasulullah bersabda, barangkali bau tersebut berasal dari minuman yang aku minum di rumahnya Saudah. Demi Allah, ya, karena karena tahu jadi jadi membuat sesuatu hal yang nggak enak untuk istri-istrinya. Nabi, demi Allah, saya tidak akan meminumnya lagi. Padahal madu kan halal, diharamkan oleh Nabi. Maka turunlah ayat ini, surat tahrim ayat 1 dan 2 sebagai teguran kepada Rasulullah yang telah mengharamkan apa yang halal baginya. Jadi ada ada dua riwayat. Riwayat pertama tentang tentang Rasulullah mengharamkan budak sahayanya Maria Al-Qibtiyah. Kemudian yang kedua tentang uh, madu, madu yang diminum karena setelah meminum madu kemudian mulutnya jadi berbau. Nah, setelah itu Nabi ya udah saya haramkan aja madu itu. Nah, turunlah ayat ini sebagai teguran kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Wahai Rasul, jangan kau haramkan. Ya Nabi, kenapa kau haramkan sesuatu yang telah Allah halalkan bagimu? Ini. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Abdullah bin Rafi bertanya kepada Ummu Salamah tentang ayat ini. Itu surat ke-66 At-Tahrim ayat pertama. Ummu Salamah menjawab, ketika aku mempunyai madu putih yang kusimpan dalam suatu wadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencicipinya karena beliau sangat suka dengan madu ini. Berkatalah Aisyah kepada Nabi, rupanya madu yang Tuhan minum ini berasal dari tawon yang biasa mengisap arfat. Ini buah-buahan yang berbau busuk yang tidak disukai oleh Rasulullah. Seketika itu juga Rasulullah mengharamkan madu putih bagi dirinya. Nah, turunlah surat At-Tahrim surah ke-66 ayat pertama sebagai teguran kepada Rasulullah yang mengharamkan sesuatu yang halal bagi dirinya. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Ini jadi sekarang baca ayatnya ngerti. Kita kan coba aja. Kita baca terjemah Departemen Agama. Ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma lak. Tabadagi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan istri-istrimu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Apa yang diharamkan Nabi? Kenapa? Nah ini perlu ya ibu miliki asbabun nuzul ini bukunya ya. Tapi kalau beli tafsir Jalalain di situ ada asbabun nuzulnya juga. Uh, juga ada beberapa ya. Jadi asbabun nuzul kalau Quran asbabun nuzul sebab turunnya ayat itu, surat itu. Kalau hadis asbabul wurud ya. Itu jadi mudah-mudahan cukup jelas. Nah ini ada yang bertanya baru SMS. Pak Ari bagaimana kifarat sumpah itu? Kalau kemarin ada yang bertanya tentang kubur, ya untuk perempuan boleh nggak datang ke kubur? Jawabannya laki-laki dan perempuan ke kubur itu sunnah. Nabi pernah melarang untuk pergi ke ziarah ke kubur, tetapi Nabi kemudian memerintahkan kita untuk pergi ke kubur niatnya adalah azalah lituzakirul maut untuk mengingat kematian. Nanti dalilnya ya untuk ibu dan bapak bisa dilihat di fikih sunnah atau di Bidayatul Mujtahid ada atau di Ahasan ya. Yang ini Ahasan ini versis Bandung yang mengumpulkan hadis-hadis sahih. Di situ laki-laki dan perempuan sunnah ya di sunnah, sunnah jadi tidak tidak tidak wajib, tidak haram. Ya. Har akan menjadi haram manakala dia pergi ke kuburannya uh, bercampur baur laki-laki dan perempuan, kemudian makan-makan di atas kuburan, meratapi, meminta-minta di kuburan. Nah ini Makanya di, di Mekah itu kan kadang haram, haram, tidak boleh, tidak karena kita kadang-kadang suka berlebihan kalau datang ke makam. Jadi ke makam bukan bukan ngedoain tapi malah minta. Nah, nggak bisa, nggak boleh. itu ya. Untuk dalilnya nanti menyusul ya. Nah, ini tentang afak kifarat sumpah bagi orang yang sudah sumpah kemudian melanggar sumpahnya. Ini ya. Eh, ada di surat apa ini? Ya. Surah Al-Maidah, ya, surah Al-Maidah, surah kelima ayat 89 yang antara lain menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa kaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru rokobah tuh atau memerdekakan budak faman lam yajid Fasiyamu salasati ayam Puasa tiga hari. Zalika kafaratu aimanikum halaf halaftu. Demi Allah, saya nggak datang kok ke rumah yatim. Ya. Demi Allah saya nggak gitu. Ternyata datang, kita lupa. Nah ini. Maka kafarat, kifarat denda untuk orang yang melanggar sumpah ini ialah dengan memberi makan 10 orang miskin. Gitu. Ada alternatif-alternatif. Itu nggak bisa, itu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kamu. Atau memberi pakaian kepada mereka. Atau memerdekakan seorang budak. Itu dulu ya, budak sekarang nggak ada. Tapi celakanya orang Arab, kalau maaf, eh, pembantu rumah tangga datang ke sana, ke Arab dianggapnya budak, padahal bukan. Bagaimana bisa, bagaimana mungkin di sininya aja punya suami pergi ke Saudi Arabia, kemudian jadi budak. Diperlakukan seperti tadi Nabi itu. Mem meng menggauli sahayanya. Udah lain, perbudakan sudah tidak ada lagi. Nah ini, orang-orang Arab sebagian. Kadang-kadang ada juga yang kawin kontrak, mut'ah. Kemarin bertanya, kawin kontrak tuh ada enggak? Dalam Islam sudah dilarang. Tapi sebagian, seperti Syiah, kawin mut'ah masih ada. Tapi jumhur ulama sudah tidak ada mengharamkan. Nanti dalilnya menyusul ya. Nih. Barang siapa tidak tidak sanggup melakukan yang demikian. Tadi kan sumpah orang yang uh, apa? denda kifarat bagi orang yang melanggar sumpah itu memberi makan 10 orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kamu atau memberi pakaian kepada mereka. Nah, nggak bisa itu atau memerdekakan seorang budak. Nah, ini budak kan udah nggak ada perbudakan. Nah, barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya, kiparatnya, dendanya adalah puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kifarat sumpah-sumpah kamu bila kamu bersumpah dan kamu melanggar. Tapi tidak seperti orang yang suka sumpah-sumpah. Nah, ini dipertanyakan kan sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah. Itu sudah tidak benar orang seperti itu. Jadi sumpah itu dalam posisi terdesak aja. Tidak sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Hati-hati dengan sumpah itu. Itu ya sebab nujulnya mudah-mudahan cukup paham. Nah ini saya baca sedikit dari tafsirnya Al-Misbah ya Pak Quraish Sihab. Ada di halaman 313 ke volume ke-14. Nah, surah ini, surah At-Tahrim ini ya dengan hamzah ham dan tasdid pada lam ini antara ini disebutkan uh, dalam buku Al-Itqam karya Imam Jalaluddin As-Suyuti ini bahwa surah yang akan ditafsirkan ini populer dengan nama-nama At-Tahrim. Ya, tetapi dalam beberapa kitab riwayat dinamai juga surat Al-Lima Tuharim, Al-Lima Tuharim kan di situ, Lima Tuharim itu sana. Ya, ini. Ada juga yang menamai surah An-Nabi. Karena ini awal-awalnya kan hitobnya tujuannya kepada Nabi. Kesemua eh, penamaan itu bersumber dari ayat pertama surah ini yang menggunakan kata-kata tersebut. Surah ini adalah surah Madaniyah. Jadi diturunkannya di Madinah. Kalau Makiyah diturunkannya di Mekah. Sebab turun surat ini sudah jelas tadi ya. Mayoritas ulama adalah mengungkapkan adanya kasus yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meneguk madu di rumah salah seorang istri beliau. Yang populer adalah Jaina binti Jahsi. Keberadaan beliau di sana dalam waktu yang eh, mereka relatif lama. Dan dengan jamuan itu menimbulkan kecemburuan istri-istri beliau, yakni Aisyah dan Hafsah. Yang keduanya kemudian bersepakat bahwa bila Nabi datang mengunjungi mereka, maka mereka akan menyampaikan kepada beliau bahwa ada aroma kurang baik dari mulut beliau. Boleh jadi karena makanan tertentu. Nabi SAW masuk ke rumah Hafsah dan diberitahu demikian, menyatakan bahwa beliau hanya meneguk madu. Hafsah berkata bahwa boleh jadi lebah madu itu menghisap dari pohon maghofir, yakni sejenis pohon bergetah dan manis tetapi beraroma serupa dengan aroma minuman keras, jadi kurang enak. Nabi SAW berjanji untuk tidak lagi akan menengguknya. Nabi SAW juga berpesan agar tidak menyampaikan hal ini kepada Aisyah. Tetapi ternyata Hafsah istri Nabi ini menyampaikan menyampaikannya kepada Aisyah. Sehingga turunlah ayat ini, ya, surah ini. Ada juga meriwayatkan yang menyatakan bahwa sebab turunnya adalah peristiwa di mana Nabi SAW masuk ke kamar Hafsah bersama ibu anak beliau Ibrahim, yakni Maria Al-Kibtiyah, seorang sahaya ini. Kejadian ini bermula ketika Hafsah meminta izin menjenguk orang tuanya. Dan ketika Hafsah kembali dan menemui mereka di sana, ia sambil menggerutu menyatakan, Engkau wahai Nabi, kenapa memasukkan ke rumahku ke kamarku? Ya ini, kenapa enggak di tempat istri-istrimu yang lain? engkau merendahkan diriku. Itu kan eh, perempuan seperti itu ya. Ya wajar hal seperti ini terjadi ya. Nabi SAW berjanji untuk tidak lagi akan menggauli Maryah dan berpesan kepada Hafsah agar tidak menyampaikan peristiwa itu kepada Aisyah. Tetapi Hafsah menyampaikannya dan turunlah ayat ini, surat ini. Demikian lebih kurang diriwayatkan oleh Ad-Darukutni. Tetapi riwayat ini dinilai lemah oleh ulama-ulama hadis. Yang jelas ayat-ayat surah ini turun berkaitan dengan janji Nabi kepada istri beliau yaitu Hafsah untuk tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak terlarang beliau lakukan. Dan ada tujuan. Tujuannya adalah menyenangkan hati istri-istri beliau. Nah, tema utamanya menurut Ibnu Asyur adalah tuntunan agar seseorang tidak menghalangi dirinya melakukan sesuatu yang dibenarkan, yang dihalalkan oleh Allah hanya dengan alasan untuk menyenangkan pihak lain. Karena hal tersebut bukanlah kemaslahatan baginya dan bagi orang lain itu. Sebagian ulama menyatakan tujuan tujuannya surat ini adalah untuk dorongan untuk selalu memperhatikan sopan santun kepada Allah dan Rasul serta seluruh hamba-hamba Allah. Ia juga mengajak untuk berperilaku sesuai dengan tuntunan agama, yakni kita selalu berakhlak baik. Khususnya dengan wanita. Yakni dengan meneladani Nabi dalam tata krama pergaulannya dan keharmonisan hubungannya. Ia juga mengandung penjelasan tentang etika agama dalam pergaulan. Yakni sekali harus ada kesabaran dan lemah lembut dan sekalian itu semua adalah akhlak Nabi. Pada tempatnya Rasulullah menempatkan bagaimana sikap Rasulullah dengan istri-istri mereka. Namanya At-Tahrim ini dan An-Nabi mengisyaratkan tujuan utama tersebut adalah memang hitobnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Said Qutb mengomentari surah ini antara lain dengan menggarisbawahi bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik yang bersifat pribadi maupun umum menjadikannya sebagai satu kitab yang terbuka untuk seluruh umatnya. Di sana kita dapat membaca aneka persoalan akidah serta bagaimana penerapannya dalam masyarakat. Tidak ada sesuatu pun yang disembunyikan atau dirahasiakan. Banyak sekali persoalan yang menyangkut hal tersebut yang diungkap Al-Quran. Kitab suci ini membeberkan apa yang biasa ditutup-tutupi oleh manusia biasa. Al-Quran membukanya walaupun mengandung sisi-sisi kelemahan manusiawi yang tidak dapat dielakkan manusia. Itu tadi kan, Rasulullah juga manusia. Rasulullah juga ingin membanggakan, membahagiakan istri-istrinya. Maka sesuatu yang dihalalkan oleh Allah diharamkan. Turunlah ayat ini. Surah ini membuka lembaran kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan gambaran tentang perasaan-perasaan serta pemenuhan tuntutan keinginan manusia yang terdapat antara istri-istri beliau dan antara beliau dengan mereka. Surah ini juga menggambarkan dampak dari perasaan dan pemenuhan itu dalam kehidupan masyarakat Islam serta tuntunan umum kepada umat yang lahir dari apa yang terjadi di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian diungkapkan Said Qutb. Nah, menurut Pak Quraisy Hab bahwa kehidupan Rasulullah secara keseluruhan adalah teladan dan pelajaran. Karena itu ia tidak wajar ditutup-tutupi. Karena itu jika ada sikap atau ucapan beliau yang tidak mencapai puncak keistimewaan, maka Allah menegur. Di sisi lain, karena banyaknya yang harus dipelajari dan diteladani dalam kehidupan pribadi itu, maka diperlukan banyak orang yang menyaksikannya untuk disampaikan kepada yang tidak mengetahuinya. Inilah salah satu hikmah dari poligami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing istri memberi informasi dan perlu dicatat bahwa walaupun mereka banyak dan saling cemburu mencemburui, namun tidak ada satu informasi dari mereka itu yang mengandung gambaran negatif terhadap kehidupan khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu dan bapak untuk mengetahui lebih rinci tentang istri-istri Rasulullah ini, rujukannya bisa melihat surah An-Nisa ayat 3. Atau nanti kita bisa lihat sejarah Nabi. Itu dulu ya. Mudah-mudahan cukup paham. Oh, surat itu ternyata begitu. Kita kan nggak paham. Tiba-tiba, wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan istri-istrimu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Apa maksudnya? Apa yang diharamkan itu tadi ya? dari Asbabun Nujul. Baik di 8594785, kami berikan kesempatan ya silahkan uh, eh, surah At-Tahrim surah ke-66 ayat yang pertama ke handphone aja ya silahkan ke 0812 8287881 kabar gembira untuk ibu dan bapak yang memiliki waktu hari Kamis walaupun tanggal merah kami ada taklim di Parung. Perumahan Parung Pila, Kelurahan Warung Jaya, Parung Bogor. Di Musola at takwa Ini dari Parung ke arah Ciseeng. Sebelah kiri ada pom bensin. Sebelah kanan ada Indomaret. Nah, di situ ya. Masuk kanan. Nah, itu. Tanya Parung Pila. Nah, ini ya. Pak Sopa silahkan kita uh, kami akan hadir hari Kamis ya jam 9.30 atau jam 10-an lah sampai di sana insya Allah. Sedangkan yang di Depok pengajian seperti biasa ya, hanya dipindah dipindah jamnya. Biasanya pagi, ini ba'da Jumat. Ibu tentu bisa lebih datang duluan ya, uh, bisa belajar dengan Ibu Tris. Uh, jadi Jumat sudah ada di sana. Kalau kami bapak-bapak Jumatan dulu di sekitar situ. Setelah Jumat baru selesai langsung gitu ya. Jadi silahkan yang punya waktu hari Kamis, hari Kamis bisa datang di Parung ya. Di perumahan Parung, di masjid ya, di Musola At-Taqwa. Parung ke arah Ciseeng, sebelah kiri pom bensin di situ ada ya. Parung Pila terbuka untuk umum ibu dan bapak yang ingin hadir hari Kamis jam 9.30 atau jam 10-an lah insya Allah ya. Karena perjalanannya cukup jauh dari Jakarta. Sedangkan hari Jumat seperti biasa di Depok. Di Depok seperti biasa hanya jamnya biasanya pagi. Mengingat Jumat itu terburu-buru. Kita sudah baru satu jam menjelaskan tentang tajwid, tentang tafsir, tentang ini. Eh waktunya habis. Ya, terburu-buru kita sholat Jumatnya. Jadi Jumatan dulu. Nah, untuk untuk bapak-bapak Jumatan di sekitar eh, Depok lama situ ya. Setelah Jumatan kita langsung menuju tempat. Nah untuk ibu langsung bisa langsung karena ibu kan bisa sholat zuhur mengganti itu ya. Baik kami berikan kesempatan silahkan untuk ibu dan bapak yang ingin membaca Tadarus surah ke-66 ya surah At-Tahrim surah At-Tahrim ayat yang pertama. Silahkan ke 0812 8287881. Mengingat uh, teleponnya masih noise ya, mohon maaf. Disilahkan ke handphone aja ke 0812 8287881. 0812 satu. Silahkan ya, ada pertanyaan juga silahkan. Ada sesuatu yang nggak paham silahkan ya. SMS Baik, sudah ada yang masuk tampaknya nih. Kita coba. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, silakan ya. Di 0812 828 7881. Silakan. Surah At-Tahrim surah ke-66. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim yang masuk ya. Baik, kita coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Bapak Suparman. Pak Suparman, mangga silakan. Yang kencang ya. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu limu ma Kepotong, diulang lagi limnya. Halo? Ya Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak Ya أيها النبي لم تحرم ما أهل الله الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. wasaf isarah. Isarah. Terus فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما تتوبا توبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه Lainnya panjang فإن الله هو مولاه وجبريل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات قانتات تائبات عابدات سائحات سائبات طيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون Baik. Terima Pak- kasih Pak. Pak Farman, sekarang sudah paham ya maksudnya apa kan? Apa yang diharamkan sudah tahu kan? Insya Allah Insya Allah. Karena sudah baca asbabun nuzulnya kan? dengerin ya. Iya. Kita, kita selama ini baca-baca aja. Apa yang diharamkan? Kenapa diharamkan kan? Terima kasih Pak Itu Farman. asbabun nuzul apa asbabun nuzul? Asbabun nuzul, Zai. Oh, iya. Hmm. Kebiasaan. <laughs> iya, kebiasaan lidahnya asbabun nuzul. <laughs> iya. Ya, terima kasih Pak Ari. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. E, di surat ini menarik 1 sampai 5 itu kalau istri-istrimu begitu ya sudah talak saja gitu nanti Nabi akan memberikan janda atau gadis yang lebih baik daripada itu. Kemudian ayat keenamnya kan untuk kita nih, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu ya. Ini yang bahan bakarnya itu batu, patung-patungan manusia dan patu, ya. Batu di sini adalah patung-patung. Nanti kita jelaskan tafsirnya. Waku ya, Waquduhan nasu wal hijar. Kemudian di situ ada malaikat-malaikat yang keras. Keras di sini malaikat-malaikat ini benar-benar memiliki apa ya? Kalau kita kan lihat rintih, sedih, apa kita kan e, kasihan. Ini malaikat nggak ada karena memang diciptakan sifatnya keras seperti itu. Bayangin aja kalau kita eh, penegak keadilan kemudian memiliki sifat seperti itu, sifat penakut. Ada yang disiksa, oh kasihan. Nah, enggak, ini malaikat tuh kasarnya di situ, kasarnya mana? dalam arti positif menegakkan. Kemudian nanti ayat-ayat berikutnya ini ada gambaran bagaimana dua orang dua orang soleh, laki-laki yang soleh Nabi, ya Nabi Nuh, Nabi Lut dikaruniai istri-istri yang durhaka, istrinya durhaka dua-duanya kan. Kemudian bagaimana nanti uh, Fir'aun yang durhaka, istrinya soleh justru. Bagaimana dengan Maryam yang soleh? Di sini ini ini menarik sekali surat ini ya. Baik. Assalamualaikum. Dengan ibu. Silahkan ibu siapa ini? Ibu Rita. Ibu? Ibu Rita. Ibu Rita, silahkan. Ayat yang ke-8. Ya yuhalladina amanu. Bukan au, alif dan ain. A'u. A'udzu بسم الله الرحمن Jangan, jangan panjang atau di situ. Ya-nya nggak panjang. Jangan ya, ay, jangan. Kalau nun dan mim baru guna. Di situ nggak guna. يا أيها يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا cepat Enggak, enggak begitu. Ah, berarti tajwidnya belum bagus nih. Jangan ditahan, jangan Ya ayyuhal jangan yang ditahan kalau nun dan mim di guna ya. Ini tajwidnya belum bagus Ibu, belajar tajwid dulu. Ya ladhina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ibu kelas B dulu berarti. Ini untuk kelas C ya, sudah lancar. Makanya dibagi kelas, dibagi kamar capek deh gitu kan. Masing-masing ada penanganannya. Jadi jangan salah paham. Pak tega banget orang yang belum bisa kok nggak boleh. Boleh kan besok. Sehari C, sehari B ya. Sekarang yang sudah-sudah lancar dulu. Ya, Assalamualaikum. Kecil suara ibu. Siapa ini? Ibu Ida. Ibu Ida di mana? Babelan. Silahkan yang kenceng ya bu ya. Suaranya yang kenceng. Ya silahkan ibu. Halo? Tak kedengeran. Yang kenceng, Bu. Mm -hmm. Ya, ya, Bu. Mulai, Bu. Iya. <coughs> Silakan. Eh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله Tubu ilallah. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار Hak kecil dulu. Mitah, mitah dihal anhar. من تحتها الأنهار Diterusin wakaf lah. Min tahtihal anharu yawma la yukhzillah. Itu. من تحتها الأنهار يوم لا يخ- Yukhzil. لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وبأيمانهم يقولون ربنا Yaquluna. Ini ini robbana ini boleh untuk doa nih. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Jadi robbana boleh. أين- Mhm. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء Jangan ditahan. Eh, Karena bukan mim dan nun. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sayang waktunya ya, Ibu. Nah, nanti dua hari setelah ini at-tahrir iya. diteruskan kembali. wali iya, Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf untuk Ibu yang belum lancar, besok kita masih at-takasur. Jadi satu hari jidama, satu hari surat surat pilihan, itu ya. Seperti hari ini at-tahrim, Rabu, Jumat nanti masih At-Tahrim. Nah besok surat At-Takasur kan belum selesai tafsir sama bacaannya kita terus perbanyak. Jadi sehari B, sehari C. Kecuali Sabtu dan Minggu saya pilihkan nanti surah-surah pendek untuk bacaan ya, untuk e, memperbanyak. Jangan lupa ibu dan bapak yang memiliki waktu hari Kamis, kami ada taklim di Parung, Pila Parung ya di sana. Silahkan terbuka untuk umum yang ingin hadir ke sana. Kamis jam 10 sampai jam 12 insya Allah. Kemudian hari Jumat seperti biasa di Jalan Kartini 58, Perumahan Permasri, Permata ah, ya, Blok E nomor 5. Itu silahkan di rumahnya Ibu Lisa, Bu dokter kita. Jadi silahkan yang ingin hadir hari Jumat hanya jamnya dipindah. Biasanya pagi, mengingat Jumat itu kalau pagi terlalu terburu-buru belajar kita. Jadi dipindahkan ke Ba'da Jumat. Jadi ibu bukan berarti datangnya harus siang, tetap aja Jumat ya bisa belajar dulu dengan Ibu Tris atau dengan yang lain. Ibu dan Bapak ada saran dan kritik silahkan masukkan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. Untuk saudara saudara Kutunan tunanetra dan mu'alaf yang belum memiliki kaset, CD tentang belajar gratis, tentang belajar membaca Al-Quran, tahsin Al-Quran silahkan dapati gratis ya. Untuk yang bukan tunanetra, bukan mu'alaf silahkan diganti saja. Terima kasih untuk semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor